السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد Kaji kita kali ini bermula dari ayat ke 71 Surah An-Nisa Ayat ke-71 Surah An-Nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطل ليخطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يعلمون <coughs> الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah tabaraka wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman khudhu hidrakum buatlah persiapan-persiapan sebagai kewaspadaan kalian dalam menghadapi kemungkinan adanya serangan musuh. Fanfiru subatin awinfiru jami'a. Lalu berangkatlah berperang baik berkelompok-kelompok sebagian-sebagian maupun secara bersama-sama. <clears throat> Wa inna minkum dan sesungguhnya di antara kalian wahai orang-orang yang beriman lamal la yubatti'an. Sungguh ada di antara orang-orang beriman di antara kalian yang berlambat-lambat, bermalas-malasan, tidak giat, tidak cepat merespon perintah berjihad Golongan seperti itu di antara orang yang beriman. Fa'in asabatkum musibah. Kalau kalian yang ikut berjihad fi sabilillah tertimpa musibah. Kekalahan dalam perang. Qal dia mengatakan qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahidan. Sungguh Allah telah memberiku nikmat. Itulah makanya kenapa saya tidak ikut dengan mereka berperang. Walain asabakum fadlum minallah. Dan sebaliknya, jika kalian mendapatkan kemurahan Allah, dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal di atas musuh kalian, maka orang mukmin yang bermalas-malasan tadi akan mengatakan layakulan ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima mengatakan dengan dengan perasaan sepertinya tidak ada hubungan cinta kasih dengan sesama orang beriman yang lain dia mengatakan menyesal Duhai menyesalnya aku mengapa aku tidak ikut dengan mereka Kalau seandainya aku ikut dengan mereka aku akan mendapatkan keuntungan yang banyak Falyuqatil fi sabilillah alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah Maka hendaknya orang-orang yang di dalam hatinya ada tekad untuk menjual dunianya demi mendapatkan akhirat hendaknya berangkat jihad fi sabilillah wa may yuqatil fi sabilillah dan barang siapa yang berjihad di jalan Allah fayuqtal au yaghlib lalu dia terbunuh atau dia menang terbunuh atau menang fasaufa nu'tihi ajran 'azima pasti kami berikan pahala yang besar. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Atas dasar alasan apa kalian tidak ikut berjihad fi sabilillah? Wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Padahal jelas-jelas ada di antara kalian orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah yang tertindas, baik dari kaum laki-laki, wanita, juga anak-anak. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijina min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari wilayah yang penduduknya zalim kepada kami ini. Waj'al min ladunka waliyya waj'al min ladunka nasira. Dan berikanlah kepada kami jadikanlah untuk kami penolong. Orang-orang yang sayang kepada kami, mencintai kami dan menolong kami. Alladzina amanu orang-orang yang beriman yuqatiluna fi sabilillah maka mereka berjihad di jalan Allah Berbeda halnya dengan walladzina kafaru orang-orang yang kafir mereka yuqatiluna fi sabilit taghut. Kalaupun mereka berjuang, berperang, berperang atas dasar menegakkan prinsip taghut, membela taghut Faqatilu awliya syaitan. Maka perangilah para wali syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, strategi dan makar syaitan sesungguhnya adalah strategi yang lemah. Itu sekilas terjemahannya secara <clears throat> tafsiri Semoga mewakili apa yang akan kita uraikan dalam tafsirnya. Mari kita kembali menuju pada ayat ke-71. Allah Azza wa Jal menyatakan, Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Khudu hidrakum. Buatlah usaha persiapan untuk Eh, kewaspadaan kalian barangkali kalian suatu saat akan menghadapi serangan musuh. Persiapan ini termasuk di dalamnya berbagai macam persiapan. Apakah itu persiapan secara fisik, kemampuan teknologi, kalau dulu secara sederhana berkuda, memanah, melempar. Kalau sekarang perlu ada di antara kita orang-orang beriman yang mempersiapkan diri dengan berbagai macam perangkat yang canggih di zaman ini. Begitu pula ilmu tentang strategi perang. Sehingga dengan ilmu ini kita bisa membela Islam dan kaum muslimin. Maka bagi teman-teman kaum muslimin yang masuk ke dalam barisan tentara, militer, Hendaknya mereka tidak hanya berniat masuk ke dalamnya hanya untuk dapatkan jabatan atau e, pangkat atau ketenaran atau apalagi status sebagai orang yang disegani karena pegang senjata. Harus lebih dari itu motivasi seorang mukmin masuk ke dalam masalah-masalah dunia, motivasinya adalah akhirat. Begitu pula yang e, mempelajari IT, orang-orang IT, jangan cuma sekedar menuruti hobi, saya hobi ngotak-atik. Di dunia IT itu, itu dunia saya. Karena hobi, atau karena bisa mendatangkan uang banyak, atau karena bisa dikatakan itu orang canggih, yang lain gaptek. Jangan cuma sekedar itu obsesinya. Bisa menguasai teknologi, IT, bisa menguasai teknologi komputer dan sebagainya. Cobalah motivasinya lebih tinggi dari itu. Yaitu mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi musuh yang mungkin memiliki kemampuan teknologi yang canggih. Begitu pula yang lain, dari sisi ekonomi yang mampu akuntansi, yang mengerti masalah dunia usaha, masalah ekonomi, masalah pembangunan, pendidikan, dan sebagainya, itu hal-hal duniawi yang kalau kita niatkan sebagai modal untuk bekal kita bisa berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, membela agama Allah, maka itu sudah masuk ke dalam perintah ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan di dalam ayat lain apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka para musuh Islam apa saja kekuatan yang kalian bisa dapatkan apa saja power yang bisa kalian capai Keunggulan apa saja yang bisa kalian capai? Wa min ribatil khayli. Begitu pula kemampuan ketangkasan di dalam mengendalikan kuda. Itu konteks zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakainya kuda. Sekarang tidak pakai kuda lagi, pakai teknologi yang lebih canggih. Apa saja yang kalian mampu. Enggak punya tank baja, enggak punya ini, enggak punya itu. Kungfunya, silatnya, karatenya, kemampuan fisiknya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wafikulin khair. Mukmin yang kuat tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Walaupun kalau sudah mukmin lemah pun ada kebaikannya. Karena apa? Kebaikan imannya. Tapi jangan cukup sebagai mukmin saja mukmin qawi harus menjadi mukmin qawi supaya kita meningkat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza Itu. Ini perintah Allah Azza untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya di dalam strategi perang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam agar membuat strategi disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan itu diserahkan kepada imam kaum muslimin untuk mengatur strateginya. Di antaranya disebutkan di sini fanfiru subatin awin firu jami'a. Berangkatlah berperang apakah dengan delegasi yang terpisah atau secara bersama-sama dengan kekuatan masif, kekuatan yang besar, dikerahkan seluruhnya. Ini tergantung pada kebijaksanaan imam. Kalau tentara tersebut sebagian dan merupakan delegasi tidak diikuti oleh komandannya, oleh imamnya, disebutnya syariah. Ya. Disebut apa? Syariah. Nah, syariah ini dalam satu waktu bisa jadi ada beberapa syariah, maka disebut saraya. Ada yang dikirim ke Romawi, ada yang dikirim ke Persia, ada yang dikirim ke Mana lagi untuk menumpas apalagi itu pendelegasian. Pendelegasian tentara, sebagian, sebagian, sebagian. Batalion, batalion. Batalion mana, kemana? Atau suatu saat nanti gabungan seluruh batalion. Itu sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jal kepada nabinya Muhammad alaihi Kalau perang itu disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi oleh imam, maka disebutnya ghazwah. Disebutnya ghazwah. Itu beda antara syariah dengan ghazwah. Itu istilah di dalam peperangan atau e, masa jihad fi sabilillah. Selanjutnya ikhwas sekalian, Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang isi hati manusia. Wa inna minkum laman la anna. Sesungguhnya di antara kalian orang-orang beriman ada yang hatinya lemah dan responnya untuk e, menerima perintah jihad itu lambat. Itu karena imannya yang lemah. Akalnya yang kurang kekuatan kesabarannya, ketangguhan kepribadiannya kurang. Maka orang-orang beriman dibagi menjadi dua kategori. Ada al-mu'minul qawi, ada al-mu'minul dhaif. Al-mu'minu al-qawiyul iman dan al-mu'minu ad-dhaiful iman. mukmin yang kuat imannya dan ada mukmin yang lemah imannya. Mukmin yang lemah imannya ini dia memiliki sikap. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Kata Allah Azza Wajal "Fa'in asabatkum musibah." Kalau dalam peperangan itu kalian mendapatkan kekalahan, musibah, Qala qad an'amallahu alayya idh lam akum ma'ahum syahid. Dia berkomentar, Alhamdulillah saya ndak ikut. Untung saya nggak ikut. Nah, coba kalau ikut, bisa mati saya. Komentar itu dikatakan karena kelemahan imannya dan kelemahan akalnya. Dia tidak berpikir bahwa apa yang bakal dia dapatkan sebagai ganti dari nyawanya yang hilang, dari kenikmatan dunianya yang hilang, itu dia akan dapatkan jauh berlipat ganda besarnya kenikmatan di akhirat. Apalagi kalau menang. Menang di dunia, dapat pahala besar, dan masih bisa ikut jihad selanjutnya, serta mendapatkan harta rampasan perang dan bisa menjadi kaya raya dari harta rampasan perang itu. Maka dari itu, selan, e, sebaliknya walain asabakum fadlum minallah la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahum mawaddatun ya laitani kuntum ma'ahum fa afuza fawzan 'aziman. Jika kalian wahai orang yang beriman yang ikut berjihad di sabilillah mendapatkan kemenangan dari Allah Azza wa dia akan berkomentar dengan komentar yang menunjukkan isi hatinya seakan-akan dia tidak bersama kaum muslimin tidak bisa merasakan manisnya kebersamaan dengan sesama kaum mukminin manis dan pahit dirasakan bareng. Susah dan senang kita bersama-sama orang beriman. Orang yang tidak punya perasaan manis berukhuwah dengan mukmin yang lain ini ketika dia tidak ikut berjihad Sedangkan jihad kaum beriman mendapatkan kemenangan, dia mengatakan layakulan Apa? Ya laitani kuntu ma'ahum. Duh menyesalnya aku. Kenapa kemarin itu tidak ikut bersama mereka? Kalau seandainya ikut fa'afuza fauzan azima. Tentu akan menang dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi motivasinya apa sesungguhnya? Motivasinya adalah keuntungan duniawi. Akan ada di antara orang beriman. Kalau zaman sekarang kira-kira yang ada yang seperti itu mendominasi 90% atau 70% atau berapa persennya ya. Di zaman dimana kita sudah eh, tidak pernah mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir. Dan kita hidup di negeri yang aman, nyaman, bisa uh, makan tidur dengan enak, pakai mobil kemana-mana, tenang. Bahkan taruh aja itu mobilnya di pinggir jalan aman. Kenikmatan duniawi yang sudah kita rasakan sekian tahun dan kurangnya sentuhan-sentuhan dan ajakan-ajakan jihad visabilillah. apalagi tidak ada sama sekali, tidak pernah ngaji sama sekali maka akan semakin melemahkan kekuatan iman. Seandainya suatu saat tiba-tiba naudzubillah ada serangan dari orang kafir dan orang-orang beriman diajak berjihad seluruhnya. Itu perlu proses. Perlu proses yang panjang untuk apa? Untuk bisa menumbuhkan kekuatan berjihad fisabilillah. Maka setidaknya pengajian ini yang digelar cuma sepekan sekali tiap Sabtu malam Ahad satu jam sekiranya eh, kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal agar kita dianugerahi kekuatan di dalam hati kita seandainya suatu saat kita harus berjihad fi sabilillah tapi jangan juga eh, ngawur yang ngawur bagaimana baru saja mempelajari ayat-ayat jihad, maka kemudian pengen pakai rompi, pengen pakai apa pakaian-pakaian, kemudian di belakangnya dikasih mujahid, kemudian pakai udang-udang Afghanistan dan sebagainya, tampilannya berubah, kemudian bawa-bawa bendera jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ntar dulu siapa yang ngomandoi? Itu perlu komando. Bukan berarti kalau ustadz tua hafal ayat-ayat jihad, kemudian setelah ini ayo kita berjihad. Entar dulu jihad dengan siapa? Siapa yang mau dilawan? Harus ada komando yang jelas. Ayat-ayat yang kita baca ini, kalau kita pahami apa adanya dengan konteks ayat-ayat ini saja, ini baru parsial. Pemahaman yang kita bisa dapat adalah parsial. Kalau kita ingin dapatkan pemahaman yang integral, komprehensif, dari berbagai sudut tentang jihad fisabilillah, mungkin kita harus duduk sekitar tiga jam paling tidak, eh, kita siapkan eh, apa infokus, eh, layarnya sudah siap itu, ya. Kemudian nanti kita hadirkan satu kitab Al-Jihad fil Islam. Ada fase-fasenya di dalam sejarah Islam sampai kemudian ditegakkan jihad terhadap orang kafir itu seperti apa? Sejarahnya bagaimana? Nah, kemudian dianalogikan, dicerminkan pada keadaan kita sekarang bagaimana? Jangan karena sentimen antara orang yang e, pernah dihukum oleh pemerintah, sentimen terhadap pemerintah, maka muncul dendam terhadap pemerintah, e, kemudian mengerahkan umat, anak-anak muda yang masih polos, ngebom sana sini. Ini namanya bukan seandainya mati bukan mati syahid, tapi mati sangit, ya Kenapa? Karena bawa-bawa bom di perutnya. Oh, lari masuk ke hotel Marioto itu apa? Marioto apa? Ah, ah? hotel apa? Mar Marriott. Ya, dulu zaman tahun berapa itu dulu ya? dua gitu. Yang mati siapa tuh Ini supir taksi. Gak ada urusan supir taksi ini. Kesian keluarganya. Nah, jadi kalau setelah baca ayat-ayat tentang jihad ini ketahuilah bahwa kita baru mendapatkannya secara parsial. Jadi saya pesan setelah ini jangan kemudian geger oh, kita jihad, jihad jihad. Tak dulu jihad sama siapa antum? Hah? Hawa nafsu jadinya yang keluar. Jangan. Ada komandonya kita sekarang menumbuhkan ruh berjihad isabilillah. Paling tidak berawal dari jihad terhadap diri kita sendiri dulu. Menjihadi diri kita. Menjihadi diri kita bagaimana? Kita masih suka bermaksiat. Jihadi diri kita untuk tidak bermaksiat. Kita masih suka eh, ikut-ikutan melakukan bid'ah. Di RT kita, di komplek kita, jihadi dulu diri kita untuk meninggalkan yang seperti itu. Karena hakikatnya orang yang berjihad fi sabilillah adalah manjahada nafsahu ala taatillah. Orang yang menjihadi dirinya sendiri melawan hawa nafsunya, gejolak keinginan-keinginan pribadinya untuk bermaksiat kepada Allah ditekan supaya dia selalu taat kepada Allah. Kalau dari sisi pribadi, pengamalan-pengamalan pribadi kita sudah ajeng, lurus, istiqomah stabil. Insya Allah ke arah jihad melawan kufar membawa senjata ini justru lebih ringan. Yang berat itu adalah menjihadi diri kita sendiri dulu nih. Ya. Kemudian ikhwas kalian. Fal fi sabilillah alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Maka hendaknya orang-orang yang di dalam hatinya telah ada tekad untuk me menjual menjual kenikmatan dunianya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat hendaknya dia berjihad fisabilillah. Ini adalah salah satu tafsir. Salah satu tafsir. Artinya para ulama menafsiri ayat ini salah satunya dengan tafsir seperti ini. Maka hendaknya orang-orang yang sudah ada tekad di dalam hatinya, berarti mukmin yang kowi tadi, Mukmin yang sudah kuat imannya segera bersiap-siap untuk menghadapi momen-momen jihad fisabilillah. Tapi ulama ahli tafsir yang lain memberikan tafsiran yang berbeda dengan ini. Mereka mengatakan bahwa ini kalimat tertuju kepada orang yang disebutkan tadi pada ayat sebelumnya, yaitu orang yang lemah imannya, bukan kepada orang yang kuat imannya. Artinya apa? Kemarin, dulu-dulu kamu tidak ikut berjihad visabilillah dan kamu masih hidup, masih ada kesempatan ke depan ketika ada kembali seruan jihad visabilillah perkuat hati kalian, perkuat iman kalian, dan kalian masih memiliki kesempatan. Sebagian ulama ahli tafsir menguatkan tafsir ini. Ada pula tafsir yang ketiga menjadikan alladzina yashrun al-hayata dunya bil akhirah itu sebagai maf'ul bihi. Artinya siapapun di antara orang yang beriman bersiaplah seluruhnya untuk berperang melawan orang-orang kafir yang mereka itu berperang juga atas dasar keyakinan agamanya di mana mereka memerangi kaum muslimin itu dengan keyakinan mereka dapatkan kenikmatan akhirat. Orang kafir aja ada prinsip seperti itu. Bahwa mereka dengan berperang melawan kaum muslimin itu bakal dapat kenikmatan di akhiratnya. Itu karena pemahaman tentang agamanya yang berbeda dengan kita. Imannya iman Injil, iman Taurat, ini imannya iman Al-Quran. <coughs> Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Ini berita gembira dari Allah Azza wa Jal, bahwa orang yang berjihad fi sabilillah, baik dia mati dalam medan perang itu, ataupun dia menang, maka semuanya dapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Kemudian Allah Azza wa menyinggung, menyindir orang-orang yang malas-malasan berjihad. Wa malakum la tuqatiluna fi Kenapa kalian tidak mau berjihad di sabilillah? Padahal di antara orang-orang beriman ini ada orang dewasa yang sudah tua renta, laki-laki maupun perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak. Mereka adalah komponen umat ini yang sudah tidak mampu lagi berjihad fisabilillah ketika di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh orang-orang kafir, mereka tertindas. Dan ini adalah motivasi dari Allah Azza wa Jal kepada kita, orang-orang yang kuat. Agar membela kaum muslimin yang lemah. Dalam rangka menghadapi penindasan orang-orang kafir. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang aman. Dan orang tua kita yang lemah tidak ditindas istri-istri kita dan anak-anak kita juga tidak mendapatkan intimidasi dari orang kafir. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal, syukur yang besar. Ini nikmat yang sangat besar. Kenikmatan berupa keamanan hidup. Dengan keamanan ini kita bisa berbisnis secara luas. Kita bisa melakukan banyak hal untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita. Betapa kalau kita ingat zaman peperangan dulu, zaman kakek nenek kita, buyut-buyut kita berperang melawan kaum penjajah. Susah tidur. Nyari makan pun susah. Baru tidur sebentar, udah terdengar suara dor dor dor dor dor. Hidup dari satu tempat ke tempat lain tidak menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama karena selalu terancam. Kita sekarang bukan hanya menetap di satu tempat dengan memiliki rumah dan mobil, tetapi bahkan bisa investasi beli rumah lain di perumahan lain, di hunian lain. Sudah punya di Bintaro, beli lagi di Rancamaya, beli lagi di Sentul City Beli lagi di Grand Wisata yang nempatin adalah pembantu. Ada di antara kita barangkali begitu, jangan sampai lewat umur kita, kemudian harta numpuk, nggak ada bekal kita di akhirat. Jangan sampai. Banyak sekali kaum muslimin yang membutuhkan uluran bantuan, terutama saat-saat ini Uh, berseliweran tuh apa chattingan antar teman-teman di internet ini mengeluhkan uh, tentang pendidikan anak mereka, mereka ingin masuk pesantren tapi umumnya pesantren itu mahal. Kenapa ya pesantren sekarang ini kok mahal-mahal? Benar gak ada chattingan seperti itu ya? Seliweran nih di internet begitu. Saya dapat intisarinya. Sampai kemudian berujung kesimpulannya apa? Ya, ujung-ujungnya saya masukkan saja ke SMP negeri anak saya. Ya mau bagaimana lagi, beginilah keadaannya. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Yang mengeluhkan biaya yang mahal ini juga memang keadaannya dia miskin. Pesantrennya juga yang terkesan mahal, sebenarnya tidak ada keinginan untuk memahalkan itu. Tetapi memang sebuah pesantren itu pasti berbeda operasionalnya dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum yang pulang pergi santrinya atau siswanya, biaya operasional dalam sekolah itu hanya dari jam 7 sampai jam 12. Sementara pesantren itu harus mengawasi dan operasionalnya biaya e, pengawasan dan sebagainya itu 24 jam. Tiga kali lipat bebannya seandainya mau diproporsikan sama dengan e, beban e, sekolah umum, maka mestinya biaya pesantren itu tiga kali lipat mestinya. Tapi kalau kita lihat ternyata tidak ada pesantren yang paling mahal sekalipun di Jabodetabek ini. Biayanya sampai tiga kali lipat daripada sekolah umum ketika ditanyakan gimana Pak mahal gak Pak menurut Bapak di pesantren ini iya kok mahal ya dari sisi mana Bapak melihatnya mahal kan anak Bapak makannya di sini tidak di rumah anak Bapak kalau makan sekali kira-kira berapa anggarannya anggaplah 10 ribu kalau 10 ribu kali tiga puluh ribu kali satu bulan 900 ribu ya Pak SPP-nya di sini cuma 775 ribu. Oh, untuk makan aja nggak cukup. Seandainya dihitung seperti itu. Alhamdulillah yang namanya pesantren itu mungkin itu namanya berkah. Berkah besar. Makan cuma 450 ribu satu bulan. Dan itu bisa pakai daging, bisa pakai eh, apa ayam, telur, ikan. Dalam sepekan tuh bergiliran. Ada kangkung kadang-kadang, ada tempe, ada ya. Tapi tidak ketinggalan itu, seperti itu. <clears throat> Baik, kalian. Terlena dengan cerita pesantren. Ini sampai tidak selesai. Tinggal satu ayat lagi. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berjihad di jalan Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Walladzina kafaru yuqatiluna fi Mereka ber, berjihad atau berjuang e, itu untuk membela tauhid. Jadi kalaupun mati orang beriman di dalam jihad fisabilillah tidak sia-sia. Dia dapatkan surga. Tapi orang yang membela tauhid maka dia udah mati kehilangan dunianya di akhiratnya masuk neraka. Maka manfaatkan kita sebagai orang yang beriman tatkala ada kesempatan berjihad fisabilillah sekiranya kita sudah siap dengan berbagai kesiapan. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam. Barangkali setelah salat isya <clears throat> kita bisa duduk sejenak barang 10 menit untuk menerima pertanyaan-pertanyaan uh, untuk apa nih mengobati kehilangan kesempatan kita bertanya jawab.